Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan qiyas. Bahwasanya qiyas adalah hujjah kalau qiyasnya adalah qiyas yang sahih. Na'am barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita masih seputar kias. Kias itu adalah hujjah kalau kiasnya kias yang sahih. Dan kias dikatakan sahih kalau tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Halaman 218 bagian bawah itu perhatikan baik-baik. Kata beliau fa in qala qailun kalau ada yang mengatakan ma mizanus sihhah fil qiyas? Apa sih timbangannya kias itu dikatakan sahih? Kan ada dua, kias yang batil, kias yang sahih. Nah, kias ini dikatakan sahih timbangannya apa? Kulna kita katakan alla yu'arida al-kitab was sunnah bihaitsu yabtul ma dalla alaihi al-kitab was sunnah. Kita ulang lagi. Kata beliau kulna kita katakan timbangan kias itu dikatakan sahih. Kulna kata beliau alla yu'arida hendaknya tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan apa? Alkitab was Ini syaratnya. Qiyas dikatakan sahih kalau apa? Tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bihaitsu yubtil madal alkitab sunnah yaitu bisa menggagalkan atau nah merusak apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kias itu bisa membatalkan, merusak, menggagalkan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah, kiasnya kias yang fasid, kias yang rusak. Paham ya? Enam kias yang rusak. Jadi kias dikatakan sahih kalau tidak berseberangan dengan apa tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa amma takhsisu umumin nas bil qiyas fa inna hadza sabitun masyaallah. Adapun mengkhususkan keumuman dalil dengan kias ini sungguh telah datang jadi ada dalil yang umum, tapi bisa dikhususkan dengan apa? Kias. Ini ada dalilnya. Walaysa min mu'aradatin walaysa min mu'aradatil qiyas lil kitab sunnah. Dan bukan termasuk apa? bentuk pertentangan kias terhadap Al-Qur'an sunnah. Fahami baik-baik ya. Dalil itu kalau umum, sebenarnya kan kita bawa kepada makna umum sampai datang dalil yang mengkhususkan. Nah, sekarang ternyata ada dalil yang umum dikhususkan dengan kias itu loh. Fahmi itu ya? Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, qaulu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pezina lelaki dan wanita, maka cambuklah masing-masing mereka berdua tadi itu, masing-masing cambuk berapa? 100 kali cambukan. Ini kalau apa? Yang berzina belum menikah. Kalau yang berzina masih gadis, masih perjaka, mas, maka hukumannya berarti dicambuk 100 kali diasingkan selama se setahun. Di sini kalau kita perhatikan ada pertanyaan sekarang, itu khusus orang yang merdeka atau budak juga sama? Paham ya? Budak kan beda ya dengan hur. Ya, merdeka dan budak kan beda. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Amun ayat umum, yang merdeka maupun budak sama hukumnya. Kalau berzina dalam keadaan masih gadis atau perzaka dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Kita lihat yakni anna ayyazanin yazni. Maksudnya siapapun yang berzina hukumannya tadi itu, mau yang merdeka, budak atau yang semisalnya. Wa ayyazaniyatun tazni dan perempuan manapun baik budak atau merdeka kalau berzina hukumannya ditambuk 100 kali, diasingkan selama setahun kalau yang berzina tersebut belum menikah. mi mi'at jaldah, dicambuk 100 kali cambukan. Lakin akan tetapi idza kanat az-zaniyatu amatan. Wah, perhatikan bukan ummah bacanya amah. Akan tapi sekarang kalau yang berzina itu budak wanita, bukan orang merdeka. Ewa, bagaimana? Fa innaha tujlat khamsina jaldah ini. Maka dia cambuk 50 kali cambukan ini kalau perempuan nah budak. Jadi dibedakan. Berarti otomatis kan keluar dari keumuman. Kalau masuk dalam keumuman nanti tetap 100 kali cambukan, tapi di sini apa? Fa inna tujlad 50 jaldah. Maka dia dicambuk nah barakallahu fikum 100 kali cambukan. Dan nah, 50 kali cambukan. Liqaulillah ta'ala dikarenakan firman Allah Ta'ala fa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Masyaallah. Apabila mereka para budak datang dalam keadaan apa? berbuat suatu kekejian, perzinaan maksudnya, maka wajib atas mereka untuk mendapatkan hukuman separuh setengahnya orang-orang wanita yang muhsanat, wanita yang merdeka. Paham Separuhnya 100 berapa berarti? 50 gitu loh. Dikiaskan. Mafhum Abdul Aziz? Ayo na'am. Kita lihat sini. Wa idza kana zani 'abdan, kalau sekarang yang berzina itu budak laki-laki, fa innahu yudbi fa innahu bi jildi 50 jaldah, maka dia juga sama. Dicambuk 50 kali bil qiyas al-amah karena dikiaskan apa? Dikiaskan kepada budak wanita. Intinya bukan merdeka. Jadi kalau budak wanita saja 50 kali, kalau budak laki-laki juga sama karena sama-sama budaknya 50 kali juga dikiaskan. Mahum soal ini? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Wa hadzal qiyasu law abtala dalalatul ayah laqulna hadza qiyasun fasid. Kias ini kalau seandainya sampai merusak sampai membatalkan merusak penunjukan ayat misalnya kita katakan hadza qiyasun fasid ini kias yang rusak. Lakin akan tapi lam yabtul eh, lam yubtil al-ayah. Eh, lam yubtil al-ayah ma khassasaha bil kias al-jani al-amah masyaallah. Tapi ternyata kias ini apa? Tidak sampai merusak penunjukan ayat, tidak sampai membatalkan perusakan nah, penunjukan ayat. Akan tapi apa? Mengkhususkan ayat tersebut dengan kias yang jali, kias yang nampak jelas terhadap budak wanita. Faham belum ini? Abdul Aziz. Awa. Jadi dikiaskan ini. Budak perempuan pun kalau berzina, nah barakallahu fikum hukumannya ditambuk 50 kali, kalau budak laki-laki bagaimana? Ya sama, dikiaskan dengan budak perempuan tadi itu. Karena sama-sama budaknya. Mahum soalnya? Isa mahum? Ayo na'am. Berikutnya. Wa misal qiyas al-mukhalif linnas. Sekarang contohnya kias yang berseberangan dengan dalil. Ada ternyata. Banyak gitu ya. Kita lihat. Misalul qiyas al-mukhalif lin-nas, contohnya qiyas yang berseberangan dengan nas, nasu dalil, fayakunu fasidal i'tibar, maka qiyas tersebut rusak dan tidak dianggap. Eh, penganggapannya itu rusak, jadi rusak enggak dianggap itu qiyas yang berseberangan dengan dalil. Idza qala insanun, kalau ada orang mengatakan, ya juzulil mar'ah al-balighah al-hurrah an tuzawwij nafsaha bi ghairi wali. Masyaallah ini pendapat yang batil ini ya pendapat yang batil. Artinya apa? Diperbolehkan bagi wanita yang sudah dewasa, merdeka, menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Jadi dia menikah menikahkan diri sendiri tanpa wali itu loh, boleh. Dikiaskan dengan apa? Jual beli. Sebagaimana perempuan sudah dewasa berakal, jual beli sah enggak jual belinya? Sah. Dikiaskan dengan itu. Berarti kalau menikahkan sendiri tanpa wali sah juga. Itu kias yang batil. Kenapa? Kias yang batil karena berseberangan dengan dalil la nikaha illa wali tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Jadi nanti ada lafaz kaidah yang perlu antum hafal apa itu? nambah barakallahu fikum. Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batulal qiyas. Itu kaidahnya. Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batulal qiyas. Itu kaidahnya. Kalau datang qiyas kok berseberangan dengan dalil batal qiyasnya. Paham ya? Naam, seperti itu. Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batulal qiyas. Paham belum? Itu kaidah penting itu dihafal ya. Karena nanti kalau berseberangan dengan dalil yang mau enggak mau kita menangkan dalilnya gitu. La nikaha illa biwani. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ini malah dikiaskan. Wong jual beli aja boleh kok perempuan jual beli sah kok. Jadi nikahkan sendiri juga sah katanya. Kita katakan kias yang batil. Kenapa? Berseberangan dengan dalil. Paham ya? Idza ja'al qiyasu mukhalifan lid-dalil batunal qiyas. Nah, barakallahu fikum untuk kaidahnya. Mohon insyaallah. Ayo kaidahnya Abdurrahman. Eh, na'am. Pastikan dihafal. Na'am barakallahu fikum di eh, renungi. Kita lihat sini. Kata beliau, "Kama yajuzu an tabi' Na'am malaha bi wali." Sebagaimana diperbolehkan dia menjual hartanya tanpa wali. Ini lain lagi. Perempuan mau jual hartanya bebas tanpa wali pun nggak masalah. Nah, mereka kiaskan dengan itu. Ketika jual barangnya aja boleh kok. Berarti nikah sendiri pun juga boleh tanpa wali. Nah, itu kias yang batil. Nah, li'anal kulla Nah, tasarruf karena apa? Karena semuanya juga sama-sama apa sama-sama nah barakallahu fikum bisa melakukan mengerjakan. fatazawud tasarrufun fi manfaatiha. Maka tazawud itu pernikahan itu juga apa? Nah barakallahu fikum berarti dia apa? punya peran fi manfaatiha untuk manfaatkannya wal bai' tasarrufun fi maliha dan juga jual beli juga apa bentuk menyalurkan dan juga apa na barakallahu fikum enam mengatur hartanya paham belum jadi ketika perempuan boleh mengatur hartanya menjual hartanya menjual barangnya berarti nikah sendiri pun boleh gitu loh kata mereka ini kias yang batil paham maksudnya ya kias yang batil kenapa berseberangan dengan dalil la nikaha illa biwali tidak ada pernikahan kecuali dengan apa? Wali. Naam. Wal jawab jawabannya an hadzal qiyasi jawaban untuk qiyas ini annahu qiyasun batil bahwasanya itu qiyas yang batil li'annahu fi muqabalatin nas ini kenapa qiyas batil karena qiyas tersebut berseberangan dengan dalil paham ya berlawanan dengan apa nas dalil fakat sabata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya beliau berkata La tungkah al-anyim hatta tusta'mar wa la tungkah al-bikr hatta tusta'dan. Ini. Paham ya? Tidaklah seorang janda dinikahi sampai dia na barakallahu fikum menjawab sendiri mau atau tidak. Paham ya? na barakallahu fikum. Jadi kalau janda itu biasanya rasa malunya kurang dengan yang masih gadis sehingga kalau ada pernikahan itu na barakallahu fikum enggak perlu izin dalam artian beda dengan pikir kalau biker itu kan biasanya kan lewat orang tuanya, dia pun malu-malu ngomongnya pun nggak langsungan. Kalau janda itu biasanya bisa ngomong langsungan walaupun lewat perantara. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana bedanya itu bedanya? Ewa, itu stakmar tuh tanpa di, tanpa minta izin. Tanpa minta izin maksudnya langsungan biasanya mau mau, enggak enggak itu loh. Tapi kalau biker masih gadis itu biasanya malu-malu lewat orang tuanya, nangis dulu, paham ya? diam. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis ida sakatat fahiya ridhaha. Kalau perempuan itu diam berarti dia mau gitu loh. Paham ya? Walaupun ini tidak secara mutlak. Kadang ada yang diam karena malu, diam karena mungkin nggak bisa bicara. Paham ya? Kan macam-macam kan? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Qalu nah wala tunkahu lebih bikr hatta tusta'dan dan bikr itu gadis tidak dinikahi sampai dimintai izin. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Lah bagaimana izinnya kalau gadis ya Rasulullah qala idnuha antaskut. Izinnya maunya dia itu ketika dia diam. Ini seringnya gitu kalau diam biasanya mau. Paham ya? Walaupun tidak secara mutlak. Ada yang diam karena bisu. Paham ya? Nah, itu perlu dicek lagi gitu loh, paham ya? Mungkin orang tuanya ngasih tahu, ngabarin bagaimana pakai isyarat, tapi kan hukum globalnya diam, nggak bicara, nangis itu biasanya mau. Paham ya? Nah, itu wajar. Ayo, kita lihat lagi berikutnya. Fanahan Nabi sallallahu an tuzawwad al-mar'ah bi ghairi idnin wa bi ghairi Maka di sini Rasulullah SAW melarang seorang wanita Nah barakallahu fikum menikahkan maksudnya antuzawwaj al-mar'ah maksudnya perempuan itu dinikahkan bi ghairi idnin tanpa seizin wa bi ghairi walin tanpa ada walinya. Jadi biasanya itu barakallahu fikum kalau gadis itu kan izin orang tuanya, sudah siap nikah atau belum? Siap. Ya udah, langsung prosesan itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau janda biasanya nawarkan. Ya, nawarkan beda dengan gadis, nawarkan ke misalkan orang yang istiqomah dan semisalnya siap untuk menikahnya atau semisalnya beda. Kita lihat sini, li'anna law kanat tamlik an tuzawwid nafsaha mahtajat an yaqula tunkahal bikr wa la tunkahal Dikarenakan kenapa kok harus ada walinya? Dikarenakan kalau seandainya dia memiliki dirinya sendiri, niscaya apa? Ketika dia menikahkan dirinya sendiri nggak butuh untuk mengatakan la tungkah al-bikr. Gadis nggak boleh dinikahi. Wala tungkal ayyim janda nggak boleh dinikahi. Fala budda an yakuna laha wali. Berarti menunjukkan harus ada wali. Karena apa? Kalau kalau nggak harus ada wali, nggak perlu lafaz la tungkah. Nggak perlu ada lafaz lafaz jangan dinikahi. Karena apa? Karena kalau ada kalau tanpa wali ya langsung nikah aja kalau tanpa wali. Tapi ucapan la tungkah jangan dinikahi menunjukkan harus ada wali. Paham belum? Nah, wali paham ya wali ya? Orang tuanya, bapaknya, kalau bapaknya nggak ada pamannya, kalau pamannya nggak ada mungkin keluarganya, kakaknya, tadi yang udah dewasa. Paham ya? Kalau nggak ada sama sekali pakai wali hakim. Kalau wali hakim sekarang di Indonesia ini setara dengan pihak KUA. Apa KUA itu? Eh? Apa KUA? Apakah antum Abdurrahman? Ayo kantor urusan agama KUA. Paham ya? Ma'ruf kan KUA? Biasanya pinggir jalan itu KUA, itu kantor urusan agama. Ke situ nanti ada penggantinya kalau tidak ada wali sama sekali, pakai wali hakim namanya. Paham ya? Namanya KUA kantor kantor urusan agama. Paham ya? Seperti itu. enam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kalau kia apa kia? Kia kalau kia apa kia? Kartu apa? Kartu apa? Ayo kartu identitas anak, kia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Apa kata beliau di sini barakallahu fikum? Kata beliau, jadi kesimpulannya harus apa? Harus ada wali. Harus ada wali. Kalau enggak ada wali tidak diperbolehkan. Waqat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam musarrihan bidzalik dan sungguh Rasulullah telah berkata terang-terangan dengan hal tersebut la nikaha illa biwali pendek simpel padat antum hafal itu la nikaha illa biwali tidak boleh tidak ada pernikahan kecuali dengan wali berarti kalau nikah tanpa wali batal pernikahannya nah barakallahu fikum terus ada pertanyaan nikah sirri nikah syar'i ayo nikah sirri nikah syar'i nikah resmi katanya kita katakan sebenarnya pernikahan itu selama ada wali saksi, mahar, ijab kabul sah sudah, walaupun enggak resmi dari pemerintah. Belum. Kalau di Indonesia resmi dikatakan resmi karena punya apa? Buku nikah, ya enggak? Kalau nikah misalkan tanpa ada buku nikah dikatakan nikah siri. Kita katakan siri kalau syar'i tidak masalah. Wali, syahid, mahar, ijab kabul, selesai. Paham ya? Paham ya? Tapi kalau mau resmi ya biasanya pemerintah menyediakan buku, buku dua buku itu ya. Buku nikah itu bukan resmi, tapi kita katakan apa? Secara dalil itu resmi atau semisal itu nggak ada aslinya. Itu kebijakan dari pemerintah setempat negara tertentuan misalkan seperti itu ya. Nah, Mbak illa syar'i ya syar'i, ijab, qabul, mahar, wali, syahid, saksi. Selesai. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din wa jalla kita lihat sini wa alaihi fa yakunu ma qasuhu fasidal i'tibar fa yasqut dengan pernyataan tersebut dalil tadi itu maka menjadilah apa saja yang mereka kiaskan itu kias yang tidak dianggap rusak i'tibarnya rusak anggapannya enggak dianggap maksudnya fa yasqut gugur berarti kiasnya enggak dianggap kiasnya tidak dianggap wa man qasna qiyasan mukhalifan lin nas fa qiyasu batilun min wajhain dan barang siapa yang mengkiaskan dengan kias yang berseberangan dengan dalil, maka kiasnya batil dari dua sisi. Jadi kalau orang main kias, kok berseberangan dengan dalil, kiasnya batil dari dua sisi. Idza ja'al qiyasu mukhalifan dalil batula al-qiyas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Karena nanti apa barakallahu fikum dalam ilmu usul pun ada kaidah yang penting, idza dhahara al-ihtimal batul istidlal Idza dhahara al-ihtimal batula al-istidlal. Kalau ada ihtimal ini, ihtimal itu berarti pendalilannya itu batal. Karena pendalilan biasanya pendalilan itu untuk sesuatu yang jelas loh. Haram atau halal haram dalilnya ini. Lah kalau masih bisa dipakai bawa ke sana, sana kemari, tarik sana tarik, tarik kemari, itu nanti akan masuk dalam kaidah apa? Idza al ihtimal al istidlal. Paham ya? Kalau masih ada ihtimal ini, ihtimal itu, muncul ihtimal kemungkinan itu, kemungkinan ini, akan apa? Batil istidlalnya. Naam. Kalau di sini eh idza kana al-qiyasu mukhalifan lid-dalil batula al-qiyas. Kita lihat dari dua sisi. Al-wajhul awal. Sisi yang pertama, mukhalifatun nas berseberangan dengan dalil. Dalil itu jadi lawan Dalil jangan ditentang. Eh? Kalau antum melawan dalil, nah barakallahu fikum berlawanan dengan apa? Dengan Al-Qur'an Sunnah itu bagaikan apa kemarin? Bagikan orang nanduk gunung, patah tanduknya. Paham belum? Dalil kok dilawan, kias kalah. Paham ya? Kias dan apa ijma' pun tidak apa kemarin tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Jadi dalil dan dilawan. Kalau antum lawan dalil, bagikan apa tadi? Menanduk gunung. Gunung tanduk ya gunungnya patah gitu loh. Paham ya? Nah, gunungnya apa pat, yang tanduknya yang patah, gunungnya tetap kuat ya, seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Wal wajh tsani yang kedua, annahu la budda an yakuna bainal maqis wal maqis alaih farqun. Penting. Yang kedua, sisi yang kedua, nah pasti di situ nanti apa? Antara yang dikiaskan dan yang dikiasi pasti ada perbedaan. Harus dan pasti ada perbedaan di situ nanti. Nah, itu enggak boleh. Yang namanya kias itu sama. Antara fara' dengan asal harus sama, ya enggak? Al-asl, al-fara', al-illah, al-hukum, ya enggak? Empat ini harus ada empat rukun ini. Al-asl, al-fara', al ilah al-hukm. Lah sekarang kalau beda bagaimana? Eh? Antara yang dikiasi dan yang dikiaskan kok beda itu bagaimana? Enggak bisa, harus sama. Khamr haram atau tidak? Khamr haram atau tidak? Haram. Nabi ketika lebih dari tiga hari diharamkan karena sama-sama dengan khamr dari satu ilah yaitu apa memabukkan. Harus sama gitu loh. Kalau nggak sama nggak bisa, enggak beda. Apa nggak bisa? Kita lihat sini. Kata beliau, Allah an la budda an yakuna bainal maqsus wal maqsus farqun. Pasti di situ nanti ada perbedaan antara yang dikiasi dan dikiaskan. Min adna min ajlihi sabatal farq bainahuma bil kitab sunnah. Nah, dikarenakan hal tersebut maka nampaklah adanya perbedaan antara apa? Antara keduanya Nah, barakallahu fikum dengan Al-Qur'an sunnah terbedakan. Jadi enggak bisa harus sama kalau yang namanya kias itu. Maksudnya kias itu harus sama ilahnya, sama sebabnya sehingga muncul hukum yang sama. Walihada qala Nadim al-qiyasu fafhamannah. Falaysa hadha takmilan lil bait faqat. Ini bukan semata-mata penyempurna pantun, bal huwa isyaratun ila annahu yajibu 'alal insan an ya'taniya bil qiyas wa yafham 'alal wa yafham hal qiyas sahih al-aula. Bahkan di sini ada isyarat. Nah, barakallahu fikum ada isyarat apa? Bahwasanya wajib seseorang itu apa? An ya'taniya bil qiyas, perhatian penuh dengan qiyas, wa yafham dan memahami hal qiyas sahih atau la. Qiyasnya sahih atau tidak? Paham ya? Nam qiyas sahih atau tidak? Wa hal yusadim nas aw la yusadim. Qiyasnya ini berseberangan dengan dalil, bertabrakan dengan dalil atau tidak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham? Jadi orang harus paham kias itu bagaimana, kemudian dicek lagi kiasnya itu sahih atau tidak, berseberangan, bertabrakan dengan dalil atau enggak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Masalahun permasalahan. Al-aslu annaha la tuzzi' ibadatan ghairu ghairul mumayyiz. Ini penting. Permasalahan yang baru hukum asalnya Hukum asalnya barakallahu fikum ibadah itu tidak sah dari orang yang belum memanyiz. Perhatikan ya, ibadah tidak sah dari orang yang tidak memanyiz. Wala tasih minhu tidak sah darinya. Ini hukum asalnya. Illal hajj kecuali haji. Bayangkan haji boleh. Anak kecil pun haji enggak masalah. Dianggap. Selain itu, hukum asalnya selama belum apa? Selama belum memanyiz tidak sah. Nam fayustasna baru dikecualikan. Ingat-ingat keadaannya ini, permasalahannya ini, hukum asalnya tidak sah ibadah seseorang itu selama dia belum apa? Mumayyiz. Mumayyiz apa? Apa itu mumayyiz? Ayo, sudah bisa membedakan. Membedakan antara apa, Husain? Apa? Bisa membedakan antara apa? Ayo, yang baik, yang buruk, warna sudah tahu warna-warninya. Ini ganteng, ini cantik, sudah bisa bedakan. Itu namanya mumayyiz. Kalau yang namanya mumayyiz. Nah, kita lihat sini, hal yumkin an yuqasa al-majnun ala ghair mumayyiz fi sihatil hajj. Nah, sekarang, apakah mungkin orang gila orgil, apakah mungkin orgil-orgil itu orang gila dikiaskan kepada anak kecil yang belum mumayyiz dalam masalah bolehnya haji sahnya haji. Katanya kalau haji orang yang belum mumayyiz sah. Lah orang gila kan sama aja. Orang gila kan juga enggak bisa bedakan. Ya enggak? Orang gila mana ada bisa bedakan ini bagus, ini buruk, ini baik, ini cantik, ini ganteng. Orang gila ya kayak kita ada orgil. Paham ya? Boleh enggak dikiaskan gitu loh. Paham belum? Paham belum permasalahan Isa? Kalau haji kok dikecualikan, haji katanya boleh sah walaupun dia belum memayis. Boleh enggak kita kiaskan orgil orang gila masuk situ? Orang gila mana akad sudah mirip? Mirip atau enggak? Enggak. Mirip. <laughs> Maksudnya mirip sama-sama belum apa? Sama-sama belum bisa membedakan itu loh. Faham ya? Nah, dikiaskan itu boleh enggak itu loh. Kita lihat jawabannya biar tambah jelas. Al-jawab wal jawab jawabannya. Annakul kita katakan ba'dul ulama qasal majnun ala ghir mayyiz. Sebagian ulama mengkiaskan orgil orang gila kepada anak kecil yang belum bisa membedakan belum mayyiz sama boleh. Jadi orang gila haji sah. Paham ya? Nah, Ustaz. Wa ba'dhum sebagian mereka mengatakan Naam yamtani'ul kias, enggak mungkin kias. Paham belum nih? Enggak mungkin terjadi qiyas. Naam, itu ewa, itu sebagian mereka. Kenapa? Li'anna ghairul mayyiz laisa faqidan dan akal. Karena orang yang belum mumayyiz itu bukan berarti hilang akalnya. La orgil bagaimana orgil? Orgil hilang akalnya, tertutupi akalnya. Eh, bisa mengkondisikan akalnya. Enggak bisa mengontrol akalnya. Beda dengan apa? Anak kecil yang belum mumayyiz dia punya akal enggak? Punya enggak? Anak kecil punya, cuman belum bisa bedakan kalau orgil nggak ada. Akalnya tertutupin. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis itu apa? Memang kalau dari pembebanan syariat na'am. Rufi al-qalam an salas, ya enggak? Pena catatan itu diangkat dari tiga orang. Paham ya? Pertama, enam orang gila sama dia sadar. Kedua, orang pingsan sama dia sadar. Yang ketiga, anak kecil sama dia dewasa, ya kan? Nah, itu di situ kalau dijadikan satu kita katakan, di situ namanya apa dalam masalah pembebanan syariat. Kalau misalkan orang gila berbuat kriminalitas kejahatan, dia nggak dapat dosa. Anak kecil berbuat kejahatan nggak dapat dosa. Dari situ pembebanan syariat, pengguguran dosa dia sama-sama digugurkan. Tapi tanggung jawab tetap gitu loh. Misalkan antum punya anak, eh, suatu ketika antum punya anak misalkan, Isa, suatu ketika punya anak, wah anak antum lari-lari misalkan, nabrak kaca tetangga, piar pecah katanya. Memang anak antum nggak berdosa, karena belum memanis dan nggak sengaja di situ. Paham ya? Cuman apakah antum nggak tanggung jawab? Tetap tanggung jawab. Orang gila ini pun lari-lari bawa buah tuh melempar kena apa? Sepion mobil pecah. Dia nggak dosa dia. Untuk masalah dosa gugur dia karena dia nggak berakal. Tapi keluarganya kalau ada walinya bertanggung jawab untuk apa? Menggantikan sepion tadi itu. Nggak sembarang sepion kalau ori harganya mahal loh. 450 ribu. Paham ya? Itu kalau yang model karimun-karimun itu, paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini Syahid di sini kalau antum melihat hadis tadi itu katanya nggak sama kok di itu disamakan ya kita katakan sama-sama dalam pembebanan syariat, pengguguran maksudnya, pengguguran dosa sama-sama digugurkan dosanya. Tapi untuk masalah tanggung jawab tetap. Kalau di sini beda. Kenapa beda? Orang gila nggak punya akal. Paham ya? Kalaupun punya tertutupi akalnya, tapi kalau anak kecil akalnya punya, cuman belum berfungsi belum bisa memahami. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalaupun berfungsi akalnya ya sesuai dengan kadarnya anak kecil. Balam yansha akluhu ba'd. Paham, paham ya ini? Bahkan apa? Tidak muncul akal setelahnya. Memang ada gitu loh. Akalnya itu sejak, sejak awal ada loh anak kecil. Bi khilafil majnun, berbeda dengan orang gila. Wa farqun baina syakhsin lam yansha fihi al-aql wa tamyiz Bedakan antara orang yang belum tumbuh akalnya, paham ya? Dan orang yang belum bisa membedakan. Akalnya ada tapi belum bisa menggunakan membedakan. Tapi akalnya ada enggak? Ada. Wa baina syakhsin na'am barakallahu fikum faqadahu. Antara orang yang hilang akalnya. Fa mana'ul qiyas berarti di sini apa? Mereka melarang qiyas, enggak bisa. Orang hilang memang akalnya enggak ada gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena ya tidak terkontrol, tidak terkendalikan, tidak terkondisikan dan itu. Walan Harley, tapi yang nampak bagiku kata Syekh Muhammad bin Shalih yang nampak bagiku kata beliau, nah barakallahu fikum. Kita lihat apa kata beliau. Annahu la yasih minal majnun bal janna fi asna'il hajj fa inna hajj fa inna hajjahu yabtul. Artinya apa? Yang nampak bagiku bahwasanya tidak sah hajinya orang gila. Kalau seandainya dia gila di pertengahan haji, lagi berangkat haji, ihram, pakai baju ihram itu ya, ketika tawaf gila dia. Lagi dapat lima putaran itu gila dia. Wong wah teriak-teriak itu gila, pokoknya gila pokoknya. Hajinya enggak sah. Ini lihat ini. Paham ya? Ketika pertengahan haji jannah, gila dia. Fa inna hajjahu yabtul, hajinya batal, batal. Malam yu'lam anna jununahu muaqqat. Selama tidak diketahui kalau apa? Selama tidak diketahui kalau gilanya itu muaqqat. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang, kumat-kumatan gitu loh. Paham ya? Ketika tawaf pertama, Masya Allah. Tawaf kedua, Masya Allah. Tawaf ketiga, kumat dia. Gilanya kumat. Setelah itu sembuh lagi, ah, tawaf yang enggak. Nah, gitu. Kalau Modelnya seperti itu kumat-kumatan, itu nanti lain lagi pembahasannya. Ya ini misal insan yusibul junun sa'atan aw sa'atan aw salata Seperti orang yang tertimpa padanya penyakit gila, eh, kadang satu jam, kadang dua jam, kadang tiga jam, fahadalah ya yang seperti ini nggak batal. Karena aslinya masih ada. Cuman karena gangguan dari itu. Orang gila kan macam-macam kan ada orang gila yang kadang memang sudah total gila total itu ada juga. Ada yang gilanya itu kumat-kumatan. Kalau kehabisan obat gila dia. Paham ya? Obatnya belikan para paracetamol sembuh misalkan. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu macam-macam. Nah, barakallahu fikum macam-macam. Kita lihat sini. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Hal yuqasu 'alal mustasna minal qa'idah? Apakah dikiaskan atas sesuatu yang dikecualikan dari kaidah tersebut? Wal jawab jawabannya annaqul na'am, iya. Dikiaskan. Yuqasu bi syartin tasawi fil illah. Dikiaskan dengan yang dikecualikan tadi itu dengan catatan apa? Syaratnya harus apa? Sama dari sisi sebabnya. Al asal, al fara', al illah, al hukum. Sama sebabnya. Walihada al araya waradat fi thamaril fi thamaril nakhl wa ajazaha Syekhul Islam rahmatullah fil inab. Ka insan indahu zabib wa yuridu inaban jami'an. Nah, ini berkaitan masalah jual beli. Paham ya? Oleh karena itu aroya aroya itu nah buah yang masih berada di tangkainya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum berada di pohonnya gitu ya. Itu kan ada larangan untuk menjualnya selama belum apa? siap untuk dipanen. Kenapa? Karena ketika belum siap dipanen, itu kan bisa buahnya itu busuk, bisa matang, bisa berkurang, ya enggak? Sehingga nanti khawatirnya ada gharar, ada yang ditipu di situ. Nah, terus bagaimana? Ketika siap dipanen, si pembeli melihat uh, layak berapa, kira-kira berapa kilo diperkirakan, baru dia beli nggak masalah karena siap dipanen. Tapi ketika masih di pohonnya belum siap dipanen, belum siap istilahnya belum siap untuk di eh, nikmati atau yang semisalnya dikhawatirkan nanti kalau dia beli duluan ternyata apa? banyak yang busuk, banyak yang berjatuhan, akhirnya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. om belum? Nah, seperti itu. Nah, di sini Syekhul Islam memperbolehkan hal tersebut apa? Nah, pada buah apa? Kurma. Karena kurma itu macam-macam. Kurma kering, kurma basah. Paham ya? Rutab juga ada. Paham ya? Nah, rutab itu kan kurma basah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kemudian dikeringkan lagi anggur. Paham ya? Anggur. Nah, anggur ini kiaskan ya. Anggur ini kiaskan kurma, Fan. Anggur kiaskan kurma. Anggur juga macam-macam. Anggur yang masih basah. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini barakallahu fikum ada anggur dikiaskan dengan apa? buah kurma. Anggur macam-macam, ada anggur yang basah, yang anggur itu yang teman lihat itu, ada anggur yang kering, dikenal dengan apa anggur kering? Apa? Zabib. Bahasa kita apa? Kismis. Beda atau enggak? Ya mirip gitu loh. Kurma kan ada kurma basah, kurma kering. Kita lihat kita lihat lagi. Ka insanin indahu zabib, seperti orang punya zabib, punya kismis. Wa yuridu inaban janiyan, dia pengen apa? pengen anggur yang masih berada di tangkainya. Paham ya seperti itu. Jadi tinggal apa? Tinggal nah barakallahu fikum dikondisikan. Karena anggur itu sebelum menjadi zabit kismis itu basah dulu gitu loh. Kalau nggak percaya antum ke Yaman sana. Kalau di Indonesia antum beli anggur, coba antum jemur di tempat yang panas, nanti lama-lama akan mengalami pengisutan di situ. Paham ya? Kisut. Oh ya? Apa bahasa Indonesianya pengisutan? Apa, Bang? Masa kisut. Bahasa Indonesianya dari semula utuh menggelembung menjadi apa? Eh menyusut, mengalami penyusutan, pengkisutan bahasa Jawa ya. Mengalami penyusutan akhirnya apa? Nah, ngering-ngering-ngering jadilah kering zabib. Paham ya? Jadi zabib kismis itu enggak langsung dari kismis itu enggak. Awal mulanya kur, awal mulanya anggur yang masih utuh dijemur eh, dengan eh, adanya panas sehari, dua hari, tiga hari, satu pekan bahkan langsung akhirnya mengalami apa ya? penyusutan, menyusut sedikit demi sedikit demi sedikit lama-lama kering. Setelah kering berjatuhan, setelah berjatuhan diambil itu nah zabib kismis. Paham ya? Seperti itu. Nah, nah dikiaskan dengan itu. Syekhul Islam mengkiaskan dengan kias tadi itu. Nah, ada pun yang berikutnya karena panjang dan juga berkaitan masalah pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. rabbil alamin.